Dan sebelumnya kita sudah menyebutkan satu ayat dan dua hadis di dalam bab ad-doa ila syahadati Allah ilaha illallah ini. Kitab anak yang kalau di mana Syekh yang biru, yang kecil. Coba cek dulu sini jangan diambil ambil Ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Surat Yusuf ayat 108. Kemudian hadisnya adalah hadis Ibnu Abbas tentang kisah pengutusan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman. Kemudian Rasulullah saw mewasiatkan beberapa wasiat kepada Mu'ad berkaitan dengan tugasnya sebagai dai ilallah dan hadis yang terakhir adalah hadis saling bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu tentang perang Khaybar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yaftahullahu yaftahullahu ala yadayhi Sungguh aku akan berikan panji perang ini besok hari kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya Allah bukakan kemenangan melalui kedua tangannya kemudian para sahabat mengharapkan merekalah yang mendapatkan keutamaan tersebut yang ternyata panji perang tersebut diberikan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dan sebelum berperang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib yaitu agar mendakwahkan mereka orang-orang Yahudi yang ada di benteng Khaybar untuk masuk ke dalam Islam kemudian menyebutkan keutamaannya di ayah di Allah, la an Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am seandainya Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui dirimu niscaya itu lebih baik daripada unta-unta merah menunjukkan keutamaan yang sangat besar terhadap mereka yang berdakwah ilallah Baik Siapa yang siap setoran santri Zainal siap enggak? yang kedua eh? yang kedua sudah yang belum setaranya yang pertama sahabat. siapa enggak Randy enggak sekarang enggak sekarang Badar Isa eh? kalau enggak minggu depan insya Allah apalagi yang belum yang pertama mukaddimah belum yang belum yang kedua siapa saya enggak saya nanti ya baca isya insyaallah harus semangatnya semangat untuk menghafalkan matan manfaatnya kembali kepada kalian bukan kembali kepada anak Qala al-muallifu rahimahullahu taala fihi masail. Kita masuk pada masail yang ada pada bab Al-ula anna da'wata ila Allah tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang pertama bahwasanya dakwah kepada Allah merupakan jalan bagi mereka yang ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiran ana wa manittaba'ani." Katakanlah ini adalah jalanku ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Ala basirah di atas ilmu. Siapa ana wa manittaba'ani kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengucapkan ini. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, Jadi di antara ciri mereka yang ittiba kepada Rasulullah SAW adalah dakwah ilallah. Di sini ya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ya beliau menyebutkan ibarat yang lebih tepat dan lebih mencakup sesuai dengan ayat adalah dikatakan inna dakwah ilallah tariqur rusuli wa atba'ihim bahwasanya dakwah ilallah adalah jalannya para rasul dan para pengikut mereka Qala as-saniyah at-tanbih 'ala al-ikhlas. Li'anna kathiran minan nasi law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsi. Mengingatkan untuk tetap ikhlas. Ya. Karena dakwah di sini ilallah. Ya. Ad'u ilallah sebagaimana yang sudah kita ingatkan. Di sini terdapat isyarat ya bahwasanya dakwah itu ilallah. Bukan ila nafsi. Bukan ila hizbi. Ya, bukan pada golongannya ya tetapi ilallah agar ya orang yang dia dakwahi siapapun itu bisa mendapatkan kebaikan mentauhidkan Allah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan ketaatan ilallah lianna kathiran minan nas lau da'a ila al ila nafsi karena kebanyakan manusia banyak dari kalang manusia ketika dia berdakwah kepada al-haq ternyata dia berdakwah menyeru kepada dirinya sendiri ya hati-hati terutama bagi ya, seorang yang dikenal sebagai dai terjerumus pada perkara ini yad'u ila nafsi ya seolah-olah yang namanya kebaikan itu harus lewat dirinya tidak kebaikan itu bisa lewat siapa saja dia senang gembira melihat orang itu mendapatkan kebaikan melalui dia atau melalui dirinya atau melalui orang lain. Ya, karena itu tujuannya. Ya. Orang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya tujuannya agar orang lain ya, bisa mendapatkan al-haq kebenaran. Ya as anna al-basirata al-basirata min al-faraid. Bahwasanya al-basirah yaitu al-ilm Dan ilmu di sini sudah kita jelaskan dalam perkara dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup ilmu ya syar'i yang akan kita dakwahkan sebagai materi dakwah kita ya dia harus kuasai apa yang dia akan sampaikan balighu anni walau ayah sampaikan dariku walaupun satu ayat kalau satu ayat yang dikuasai satu ayat yang disampaikan kalau dua ayat dua ayat Jangan sampai satu ayat yang dia saya dia sampaikan dua ayat. Ya. Yang kedua dia mengilmui objek dakwahnya. Ya, atau siapa yang akan dia dakwah ini? Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'ad kata di qauman min ahlil kitab engkau kamu datangi kaum mereka dari ahlul kitab supaya tahu oh ini adalah ahlul kitab mereka memiliki ilmu ya tapi tidak beramal dengan ilmunya mereka memiliki ilmu tapi lebih mengutamakan yang lainnya bukan ilmunya ya dan yang ketiga mengetahui cara berdakwah, mengilmui cara berdakwah. Minal faraid dari perkara-perkara yang wajib untuk dipelajari. Qala ar-rabi'ah min dalal ili husni tauhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil masabbah dari bukti keindahan tauhid bahwasanya tauhid itu adalah sebagai tanzih pensucian pembersihan bagi Allah Subhanahu wa taala anil masabbah ya wa makna anil masabbah ay wa an mumathalatil khaliq lil makhluk Ini makna disebutkan oleh Syekh Nusaimin yaitu dari mumasalah penyamaan penyerupaan penyerupaan al-khaliq penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang namanya tauhid tidak demikian. Karena tauhid menjadikan satu-satunya Tauhidullah menjadikan Allah sebagai satu-satunya baik di dalam keyakinan ya keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan memberikan rezeki mengatur alam semesta Ya, begitu juga dalam peribadatan kita kita jadikan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Begitu juga dalam al-asma wa sifat. Kita jadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Ini tauhid. Tidak ada penyerupaan. Tidak ada tasbih Ya, dan tasbih mimbabil faedah disebutkan oleh ulama ada dua. Ya, tasbihul makhluk bil khalik dan tasbihul khalik bil makhluk. Ya. Yang kedua-duanya bukan bagian dari tauhid. Tasbihul makhluk bil khalik menyerupakan makhluk dengan al khalid dengan yang Maha Pencipta. Artinya menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya menjadikan pada sebagian makhluk ya hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini tasbihul makhluk bil khaliq makhluk yang tidak sempurna ini ya kemudian dijadikan dijadikan maksudnya diyakini memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika mereka beribadah kepada selain Allah beribadah kepada makhluk apapun itu mereka telah menyerupakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat-sifat ya yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala dijadikan kepada makhluk yang kedua tasbihul khaliq bil makhluk kebalikannya ya tasbihul khaliq bil makhluk menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk menyerupakan yang maha sempurna dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan ya seperti seorang yang ya menyamakan atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Pendengaran Allah seperti pendengaran manusia misalnya. Ya. Ini namanya tasbihul Khalik bil makhluk. Dan di antara bentuk keindahan tauhid bahwasanya tauhid itu mensucikan Allah dari keduanya. mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari tasbih. Ya. Dan sebaliknya al-khamisah anna min qubhi syirki kaunuhu masabbatan lillah. Di antara bentuk keburukan kejelekan kesyirikan adalah kesyirikan itu adalah bentuk masabbah ya mumasalah lillah ya, menyerupakan bentuk penyerupaan ya, sama saja artinya eh, apakah seorang itu menyerupakan makhluk dengan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk terjatuh kepada kesyirikan ya Kesirikan dalam beribadah bisa jadi atau kesirikan dalam perkara al-asma wal husna. Al-asma was sifat apa? Ya. Qala as-sadisah wa hiya min ahammiha Wahia min ahammiha ib'adul muslim anil musyrikin li alla yasiru minhum walau lam yusyrik Ya di antara permasalahan yang paling penting adalah menjauhkan seorang muslim dari anil musyrikin, orang-orang yang musyrik. Ya, li'alla yasiru minhum supaya dia tidak menjadi bagian dari mereka walau lam yusyrik walaupun dia tidak melakukan kesyirikan ya Qala Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin li qaulihi ta'ala apa maksud ya? E, menjauhkan muslimin dari kaum musyrikin supaya tidak menjadi bagian dari mereka walaupun dia tidak melakukan kesyirikan. Dari mana ini diambil? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ana minal musyrikin." Dari ayat tadi. Ya, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya, wa subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini tanzih tadi mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan mensucikan Allah dari segala bentuk pensifatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ya subhanallahi amma yusyrikun subhanallahi amma yasifun kita dapatkan banyak dalam ayat maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan maha suci Allah dari apa yang mereka sifati terhadap Allah wa ma'ana minal musyrikin dan tidaklah aku minal musyrikin kata Syekh bin Saimin walam yakul wama ana musyrik ya Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyebutkan dalam ayat ini wama ana musyrik tidaklah aku seorang yang musyrik tapi tidaklah aku minal ada minnya ya musyrikin dari kalangan orang-orang yang musyrik ini memiliki makna lebih dalam ya maknanya lebih jauh daripada sekedar wama anna musyrik tidaklah aku seorang yang musyrik kenapa li'annahu idza kana bainahum walau lam yakun musyrikan fahuwa fi zahirihi minhum Karena kalaulah seandainya dia bukan seorang yang musyrik, tetapi dia ya berada di lingkungan orang-orang yang musyrik ini maka sejarah dohirnya dia bagian dari mereka yunsab ilaihim ya, bahaya ya maka dijauhkan ya karena apa karena yang namanya lingkungan pengaruh ya itulah disyariatkan hijrah al intikal min biladil kufur ila biladil islam ya berpindah dari negeri kekufuran kepada negeri islam supaya apa supaya jangan sampai seorang itu terpengaruh ya menyelamatkan agamanya itu lebih utama kecuali dengan beberapa kecualian ya, dia seorang dai dia memiliki eh, eh, kemampuan untuk mengatasi subhan misalnya tapi kalau orang takut akan agamanya ya lingkungan itu akan mempengaruhi dirinya hati-hati Qala as-sabi'ah tauhid awwala wajibin. Permasalahan yang ketujuh tauhid merupakan awal kewajiban. Ya, yaitu dari hadis Abdullah Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muad faliyakun awal ma doohum ilaihi syahadat Allah ilaha illallah dalam riwayat yang lain ya ayyuwahidullaha ya, hendaknya awal yang engkau dakwahkan kepada mereka yang engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka mempersaksikan syahadat Allah ilaha illallah Dalam riwayat yang lain wa an yuwahhidullah hendaklah agar mereka mentauhidkan Allah. Ya. Ini jelas bahwasanya eh, istilah tauhid bukan istilah baru dari Rasulullah SAW ila an yuwahhidullah agar mereka mentauhidkan Allah wahada yuwahhidu tauhidan Ya. Qala as-saminah annahu yabda'u bihi qabla kulli syai'in hatta salat. Bahwasanya dia yaitu seorang dai memulai dengannya sebelum segala sesuatu. Ya. Bahkan sebelum salat Berdasarkan hadis Mu'ad atau hadis Ibn Abbas ya tentang kisah pengutusan Mu'ad ini tadi. Ya. Setelah mereka menerima baru ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inhum atau kalidzalik fa'alimhum anna Allah farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla. Kalau mereka mentaati engkau lidzalik pada perkara tersebut, perkara apa? Perkara tauhid. Ya. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka salat lima waktu dalam sehari Dalam keadaan kita tahu bahwasanya tidak ada kewajiban yang lebih besar, amalan yang lebih besar setelah tauhid daripada salat. Ya. rukun tsani min arkanil Islam. Rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat lima waktu ini dengan cara yang spesial yaitu dengan cara mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Mi'raj ya kemudian diperintahkan kepada beliau tanpa perantara tanpa kalau yang lainnya melalui malaikat Jibril ini tanpa perantara ya ini menunjukkan pentingnya sholat ya tetapi dalam keadaan demikian percuma kalau orang sholat tanpa didasari dan dilandaskan di atas tauhid ya diajarkan dasarnya terlebih dahulu yaitu seorang itu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi selain Allah tidak berhak Mu'ad mendatangi kaum min ahlil kitab ya dan penduduk Yaman ketika itu kebanyakan mereka Nasrani sebagian mereka Yahudi ya karena dikuasai oleh negeri Habasa, Yaman ketika itu dikuasai oleh negeri Habasa, Ya. Yang Habasa itu negeri Nasara. Ini ahlul kitab. Minal Yahud wan Nasara. Ya. Apakah mereka mentauhidkan Allah? Tidak. Mereka mengatakan Al-Masih ibnullah. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Masih Isa adalah ibnullah, adalah anak Allah. Melakukan kesyirikan, beribadah kepada Nabiullah Isa. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Mereka beribadah kepada Uzair. Ya. Dibereskan dulu tauhidnya. Kalau mereka mentaati, mereka terima, ajarkan baru ajarkan pada mereka as-shalah. Ya. Al-aham fal aham. Dimulai dari yang paling penting kemudian yang setelahnya. Qala at-tasi'ah anna makna an yuwahidullaha makna syahadati an la ilaha illallah bahwasanya makna an yuwahidullah ya, agar mereka mentauhidkan Allah, mengesakan Allah adalah makna dari syahadat Allah ilaha illallah. Ya, karena riwayat lain mengatakan demikian. Dalam hari yang sama ya ini menunjukkan maknanya itu bahwasanya makna tauhid adalah makna la ilaha illallah. Apa itu? La ilaha menafikan segala sesembahan ya selain Allah Subhanahu wa taala illallah dan menetapkan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya. Jadi jangan bingung, apa makna tauhid? Makna la ilaha illallah, tamaman, persis, tidak ada bedanya. Ya. Apa rukun tauhid? Sama dengan rukun la ilaha illallah. Ada berapa rukun la ilaha illallah syamil? Nah, Syaukani yaitu rukun la ilaha illallah ada dua yaitu apa? An-nafi yang pertama. Yang kedua al-isbat. Ya. Rukun la ilaha illallah ada dua, an-nafi wal isbat. Yang pertama adalah an-nafi. Tadi yang kita sebutkan menafikan ya, segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah. Diambil dari penggalan la ilaha Ya, ini menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Yang kedua al-isbat, penetapan. Illallah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kalau begitu ada berapa rukun tauhid? Dan di Yaitu nafi dan isbat. Lo kok sama? Iya sama karena tauhid adalah la ilaha illallah. Ya. Dikatakan tauhid karena di situ ada nafi, ada isbat. Ya. Menafikan selainnya dan menetapkan satu-satunya itu namanya tauhid secara bahasa. Ya, tauhidullah menafikan selain Allah. Ya, dan menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Pada tauhid uluhiyah sebagai satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Pada tauhid rububiyah satu-satunya zat yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna pada al-asma wa sifat. Lihat. Jadi tauhidullah adalah makna dari la ilaha illallah. Baik, kita ambil satu lagi. Al-Asyirah yang 10. Annal insana qad yakunu min ahli kitabi wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha bahwasanya seorang itu bisa jadi dia termasuk dari ahlul kitab tetapi dia tidak mengetahuinya nah ini nyanya ini apa ya'rifuha ya pakai ha pada muannas Ya dijelaskan maksudnya ya'rifuha yaitu ya ya'rifu kalimat tauhid. Ya'rifu la ilaha illallah. Seorang itu dari ahlul kitab tapi dia tidak mengetahui la ilaha illallah. Seorang itu dari ahlul kitab tapi dia tidak mengetahui tauhid. Atau dia mengetahuinya tapi dia tidak mengamalkannya. Ya, dia tahu la ilaha illallah, tapi dia tidak mengamalkannya. Ya. Jadi la ilaha illallah bukan sekedar kita mengetahui maknanya yang benar, tapi kita menjalankan konsekuensinya. Kita tahu sekarang la ilaha illallah maknanya adalah menafikan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Itu pengetahuan. Kita memahami, kita yakini. Selanjutnya kita jalankan konsekuensinya dari apa yang sudah kita amalkan atau kita ilmui tersebut dengan amalan kita. Yaitu apa? Dalam setiap peribadatan kita kita mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah meninggalkan segala macam bentuk noda-noda yang akan mengotori tauhid kita baik itu syirik besar ataupun syirik kecil ya dari ria ujub sum'ah dan lain sebagainya wallahu taala alam salat kita lanjutkan pada teman berikutnya nuktafilahu lahu subhanahu wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.